di atas al-manhajus salafi. Kaidah yang pertama adalah menisbahkan diri kepada as-salafiyah. Kebanyakan dari mereka yang menisbahkan kepada ahlus sunnati wal jamaah di antara mereka ada yang merasa benci untuk menisbahkan diri kepada as-salafiyah kalau disebut ahlus sunnah wal jamaah mau dan bukan hal yang berat bagi mereka tapi begitu dikatakan salafiyah atau dakwah salafiyah atau salafiyun nisbah kepada ulama salafis salih maka mereka merasa kurang enak bahkan di antara mereka ada yang mengingkari maka ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala فإن كثيرا ممن يدعون أنهم أهل السنة والجماعة وأنهم على الهدى يشمئزون من الانتساب إلى السلفية banyak dari mereka yang mengaku sebagai ahlus sunnah dan mengaku berada di atas hidayah mereka uh, yashmaizun mereka merasa takut untuk menisbahkan diri kepada salafiyah wa hatta tatma'inna qulubuhum ila hadhihi nisbah wa taqwa azimatuhum sampai katanya tenang hati-hati mereka untuk menisbahkan kepada as-salafiyah dan sampai kuat tekad mereka li'anna ma waqara fi qulubihim min minal ismi'zaz minha fahiya waswasatun syaitaniyah kata beliau sebab apa yang tersimpan di dalam hati-hati mereka dari perasaan takut menisbahkan pada salafiyah itu adalah waswas dari syaitan wa qawwaha fi qulubihim dha'ful azimah wa qillatul fiqh fid din di mana syaitan semakin menguatkan waswas tersebut dalam hati-hati mereka sehingga melemahkan tekad mereka dan berkurangnya semangat mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal penisbahan kepada salaf ini bukan nisbah yang muhdatsah, penisbahan yang baru. Itu adalah merupakan penisbahan yang masyhur dari kalangan para ulama ussalaf bahkan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah mengatakan kepada Fatimah anaknya radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam Muslim ni'mas salaf ana lak sebaik-baik pendahulu aku terhadap engkau sebaik-baik salaf aku terhadap engkau kepada Fatimah radhiyallahu anha maka penyebutan as-salaf ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah adalah ni'mat salaf salaf yang terbaik demikian pula penisbahan kepada salafiyah adalah penisbahan yang mulia berarti kita menisbahkan diri kita untuk mengikuti jejak mereka dari kalangan salaf Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala la aiba ala man hadhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi bal yajibu qabulu dhalika minhu ittifaqa fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqa tidak ada aib sama sekali tidak ada celaan sama sekali terhadap orang yang menampakkan madhabus salaf menisbahkan diri kepadanya gimana cara menisbahkan pada salaf salafi dan merujuk kepadanya bahkan itu adalah merupakan perkara yang wajib untuk diterima penisbahan diri kepada salaf berdasarkan kesepakatan para ulama karena sesungguhnya madhabus salaf itu tidaklah melainkan itulah yang benar jadi salaf itu istilah bukan partai bukan kelompok tertentu bukan mereka itu berada di atas satu pimpinan siapa saja yang menisbahkan kepada al-haq yang menisbahkan pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf maka mereka itu adalah orang-orang yang menisbahkan pada salafiyah sehingga tidak ada celaan bahkan merupakan suatu kemuliaan kita menisbahkan diri mereka diri kita kepada mereka nah karena mereka itu orang-orang yang mulia mereka itu adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu maka hendaklah meniru mereka walaupun kalian tidak bisa seperti mereka kita mengakui bahwa derajat kita sangat rendah tidak bisa dibandingkan dengan tingkatannya para sahabat tapi meniru mereka adalah kemuliaan tirulah mereka walaupun kalian tidak seperti mereka sesungguhnya meniru orang-orang yang mulia itu adalah satu kemenangan bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara perkataan para ulama ussalaf mereka mengatakan min alamatil bid'i tarkun tihalis salafis salih di antara tanda-tanda bid'ah ketika seorang meninggalkan keyakinannya as-salafus salih meninggalkan ideologi as-salafus salih karena as-salafus salih tidak lain mereka telah mewarisi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka orang-orang yang senantiasa mengikat diri dengan istilah dan gelar-gelar yang syar'i semua dari istilah itu penisbahan kepada ahlus sunnah wal jamaah ini penisbahan yang syar'i yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah namanya ahlus sunnah. Kenapa dinamakan al-jamaah? Karena mereka bersatu di atas sunnah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis iftiraqul ummah perpecahan umat kata Rasulullah hiyal jamaah yang mendapatkan keselamatan itu adalah al jamaah maka mereka dinamakan ahlus sunnati wal jamaah jadi bukan eh, gelar-gelar uh, yang direka-reka atau yang dibuat-buat sendiri bukan gelar-gelar tersebut berasal dari nususul kitab was sunnah Kenapa mereka disebut as-salaf? Sebagaimana yang telah kita jelaskan. As-salaf itu adalah pendahulu. Rasulullah SAW telah menyatakan pada Fatimah, "Ni'mas salaf analak." Mereka adalah manusia yang terbaik yang kita menisbahkan diri kepada mereka. Orang-orang yang menisbahkan pada mereka, mereka adalah salafiyun. Ya. Ah, enggak usah penisbahan pada salaf. Enggak usah mengatakan salafi cukup kita mengatakan muslim kadang-kadang ada yang mengatakan seperti itu bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wasammakumul muslimina min qablu wa fi Allah telah menamakan kalian ini muslim dari sebelumnya dan terhadap agama ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan kalian itu muslim naam Bukan berarti kita mengatakan salafi berarti bukan muslim. Muslimin. Kalau di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Cukup seorang itu mengatakan muslim. Fashhadu bi anna muslimun. Sudah cukup. Karena pada zaman itu merupakan zaman ittifaqil ummah. Zaman yang belum ada perpecahan pada saat itu mereka semuanya dikontrol oleh wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala mereka langsung diawasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang mereka amalkan sehingga mereka muslimin tapi setelah meninggalnya Rasulullah lalu kemudian timbullah berbagai macam fitnah dan bid'ah muncul berbagai firqah al-khawarij wasyyi'ah war-rafidah wal murji'ah al qadariyah al mu'tazilah as dan yang lainnya apakah cukup sekarang ini kita mengatakan ana muslim akan menimbulkan pertanyaan yang baru muslim yang mana pak ya, muslim muslim yang benar gimana itu muslim yang benar kan akhirnya panjang pembicaraannya, ya muslim yang yang benar itu gimana pak ya muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah nah muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang bagaimana? yang mengatakan berpegang dengan Quran dan Sunnah itu banyak Bolehkah kita berpegang dengan Quran Sunnah dengan pemahaman kita sendiri? Oh, tidak boleh. Lalu dengan pemahaman siapa? Ya dengan pemahaman para pendahulu kita. Siapa para pendahulu kita? Ya ulama salafis soleh. Berarti apa? Ya. Daripada kita panjang-panjang mengatakan saya adalah muslim yang berpedoman Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh mending singkat kita langsung mengatakan ana salafi selesai nah apa bedanya Hah? apa sih perbedaannya salafi dengan muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh kan sama saja ya bahkan istilah salafiyah lebih ringkas nah kenapa uh, di dalam bahasa Arab itu ada penisbahan-penisbahan kan di antara faedahnya adalah meringkas kata-kata, meringkas kalimat. Nah, orang Indonesia penisbahan kepada Indonesia namanya Andunuzi misalnya. Ya. Penisbahan kepada Yaman namanya Yamani, penisbahan pada Saudi namanya Saudi, penisbahan pada Amerika Ameriki dan seterusnya. Daripada panjang dikatakan al-mansubu ila Andalusia. Kan panjang itu. Sudah singkat Andalusia selesai. Nah, singkat Amerika selesai. Lebih ringkas, nggak ada bedanya. Nah, mau mengatakan muslim saja, muslim yang mana? Muslim sekarang ini banyak ada muslim yang mengatakan Mirza Gulam Ahmad itu nabi. Itu juga ngaku muslim. Iya kan? Naam. Satu hal yang tidak bisa kita ingkari, mereka mengaku sebagai muslimin. Nah, dan macam-macam yang lainnya. Sehingga bukan satu celaan. Penisbahan pada salafiyah itu adalah satu kemuliaan. Berarti kita telah mengikat diri kita bahwa dalam berpemahaman kembali kepada ulama ustadz. Jangan kembali kepada al-khalafiyun orang-orang terbelakang. Ini yang pertama. Yang kedua, yu'rafur rijalu bil haqq wa la yu'raful haqqu bir rijal. Orang-orang itu, para tokoh itu dikenal dengan kebenaran dan kebenaran tidak dikenal dengan melalui tokoh-tokoh. jangan kebenaran ini ya dihadapkan kepada tokoh untuk mengetahui itu benar harus kembali ke pendapat si fulan yang dianggap sebagai tokoh apa yang dia ucapkan maka itu benar kalau yang dia tidak ucapkan maka itu pasti batil tidak kebenaran itu bukan dari seseorang kebenaran itu bukan dari seorang yang ditokohkan kebenaran itu bukan seorang yang dianggap sebagai pimpinan golongan tapi kebenaran itu adalah yang datang dari Alkitab dan As-Sunnah kemudian setelah itu kita mengetahui di kebenaran maka lihatlah tokoh-tokoh tersebut apakah mereka berada di atas kebenaran atau tidak ini diambil dari ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan al-haqqu la yu'rafu birrijal i'rifil haqqa ta'rif ahlah kebenaran itu tidaklah diketahui dengan cara melihat tokoh Apabila tokoh ini mengatakan maka itu pasti benar. Kalau tidak maka itu batil. Yang bersikap loyal kepada tokoh tersebut maka itu pasti benar. Yang tidak loyal kepada tokoh itu maka dia batil. Oh, tidak seperti itu kebenaran. Kenali dulu kebenaran maka engkau akan mengetahui orang-orang yang berada di atas kebenaran itu. Pelajari ya kaidah-kaidah al-haq. Pelajari usulul Islam prinsip-prinsip di dalam Islam dengan benar dan tekun nah namun bukan yang dimaksud dengan perkataan beliau di sini artinya kita belajar sendiri kalau begitu saya buka kitab Al-Quran sendiri hadis-hadis sendiri saya pahami sendiri gak usah saya melalui para ulama oh tidak seperti itu nah sebab dari nusus Alkitab wa Sunnah dari situ kita akan mengenal tokoh-tokoh yang berada di atas kebenaran. Dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah, kita mengetahui para sahabat itu orang-orang yang berada di atas kebenaran. Dengan mengenal Al-Quran dan Sunnah, kita mengetahui bahwa para imam Imam Ahmad bin Hanbal Malik bin Anas Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Abdullah bin Al-Mubarak Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri Sufyan bin Uyainah Muhammad bin Al-Hilali Ali bin Abdullah Al-Madini Abdurrahman bin Mahdi Yahya bin Sa'id Al-Qattan Yahya bin Ma'in dan para a'immah yang lainnya dengan kebenaran nususul kitab wa sunnah kita mengetahui mereka mereka itu orang-orang yang berada di atas kebenaran Jadi pelajari nas. Lalu setelah itu kita mengetahui siapa yang berada di atas kebenaran. Yang mana mereka itu adalah orang-orang yang boleh kita mengambil ilmu dan dianjurkan kita mengambil ilmu dari mereka. Nah, kenapa kita mengatakan mereka benar? Nah, mereka adalah ashabul hadis. Mereka adalah pembela-pembela sunnah di setiap zaman ketika munculnya fitnah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan muncul ahlul fitan ahlul bid'ah semakin bertambah hari semakin berkembang firqah-firqah al-mubtadi'ah yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka muncullah para a'immah yang mereka memilah-milah dari mana mereka mengambil ilmu yang dengannya mereka mengetahui si fulan alal haq si fulan alal batil Nah, kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu yang kita pelajari ini agama, maka hendaklah kalian perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi jangan kita mengambil dari sembarang orang, pilih-pilih. Nah, kalau dia dari kan ahlu sunnah, ambil ilmunya. Kalau ternyata dari kalangan ahlul bid'ah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah telah menasihatkan, "La tujalisul mubtadi'ah wa ahlal ahwa." Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk dengan ahlul bid'ah, ahlul hawa, karena sesungguhnya duduk bersama mereka itu akan memasukkan penyakit hati dalam diri kita. Nah, tidak semua orang yang pandai berbicara itu diambil ilmunya. Tidak semua orang yang sekedar punya titel Dotrandes, DRS, DRIR, MSC, MA, MBA, WBC dan lain-lainnya itu boleh diambil ilmunya ya nah kalau seperti Imam Malik saja Kata Imam Malik rahimahullah, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Perhatikan. Dari mana kalian mengambil agama kalian? Laqad adraktu sab'ina mimman jalasu 'inda hadhihi al-asatin. Aku telah menemui dan mendapati 70 orang dari mereka-mereka yang punya halakoh di masjid ini, di masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka itu bersandar di tiang-tiang. Jadi kalau mereka dahulu mengajar itu ada tiangnya, tiang sifulan, tiang sifulan, ya. Di sana mereka punya halakoh di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid Nabawi itu ada halakoh-halakoh ilmu. Itu semenjak zaman para ulama salaf sampai sekarang masih ada. Nah, masih dihidupkan. Di zaman Imam Malik, kata Imam Malik, 70 orang aku mendapati mereka itu punya halakoh di Masjid Nabawi. Nah, sambil beliau mengisyaratkan ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 70 tiang orang-orang yang duduk di halakoh tersebut. Nah, ma akhadtu anhum al-ilma syai'a. Aku tidak mengambil ilmu dari mereka sedikit pun. 70 orang. Nah, bayangkan ini di zamannya Imam Malik. Bukan orang sembarangan yang duduk di situ. Aku tidak mengambil dari mereka sedikit pun ilmu. Fawallahi law anna ahdahum utumina ala malin lakana bihi amina. Demi Allah, kalaulah mereka itu salah seorang dari mereka diberikan amanah untuk menjaga harta, niscaya dia amanah. Li'annahum lam yakunu min ahli hadha sya'an karena mereka itu tidak termasuk orang yang berhak untuk diambil ilmunya begitu datang Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Syihab Az-Zuhri maka orang beramai-ramai mendatangi majelisnya sampai pintu menuju tempat majelisnya Ibnu Syihab itu berdesak-desakan kaum muslimin para penuntut ilmu tapi 70 70 orang itu tadi kata Imam Malik saya tidak mengambil ilmu mereka ya bisa saja kalau mereka diberi amanah menjaga harta, mereka amanah. Nah, karena memang itu bidangnya. Ya. Tapi dalam hal mengajar tidak sembarangan. Jangan asal comot. Sekarang ini yang menjadi musibah orang selalu memperhatikan kepada titel. Ya. Daftar para khutbah orang-orang berkhutbah Jumat. Si fulan IR, si fulan LJ, si fulan uh, eh, MBA, MSC, seterusnya. Si fulan lulusan pondok pesantren, titel nggak punya. Ah, nanti nanti. Belakangan. Nah. Jadi yang diperhatikan titel. Nah. Walaupun dia orang sebodoh-bodoh orang dalam permasalahan agama, tapi di depannya ada profnya, ada DR-nya. itu jadi rujukan jadi rujukan. Sekarang ini yang menjadi musibah, orang-orang yang bukan ahli semuanya ikut campur dalam masalah agama. Yang kalau bidang mereka dicampuri, marah. Misalnya orang yang tidak mengerti tentang pertanian, mau ikut campur membantah insinyur pertanian, ya marah insinyur pertaniannya. Kamu tahu apa? Saya ini orang lulusan eh, saya ini insinyur pertanian, kamu jangan macam-macam. Ya. Karena dia merasa itu bidangnya. Nah. Kalau ada yang lain yang masuk ke bidangnya marah. Tapi dalam masalah agama, orang-orang yang bukan dari bidangnya pun seenaknya berbicara, semuanya berbicara. Orang yang tidak pernah belajar sekalipun ya berbicara masalah agama yang kalau dia membaca Al-Quran Allahul Musta'an wa ilallahil mustaka ini keadaan umat musibah telah menimpa umat ini sementara para ulama ditinggalkan dicaci maki ya yang semestinya kita mengambil ilmu dari mereka karena kesungguhan mereka untuk istiqamah di atas al-haq dan menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka direndahkan diberikan gelar-gelar yang buruk Syekh Al-Albani ah, itu kan hanya bisa hadis saja tapi nggak tahu fikih nah, dia itu pemikirannya murjiah saya enaknya ngomong nah tidak mengerti kawaid Islam sehingga masuklah dalam membicarakan agama ini orang-orang yang bukan dari kalangan ahlinya dan ini musibah muncullah berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan nah sehingga memang pada zaman fitnah ini kita harus memilah-milah dari mana kita mengambil ilmu kalau pada zaman Imam Malik saja Imam Malik memilih-milih dari mana mereka mengambil ilmu apalagi kita نعم lihat apa yang mereka bawa sunnah kalau tidak hati-hati bahaya kalau yang dibawa itu hanya rakyu semata hanya akal semata pemikiran tidak dibangun di atas wahyu hati-hati nah yang menjadi musibah orang-orang yang menuntut ilmu sangat jarang sekali nah Coba kita bayangkan masjid yang seluas ini. Ya. Sampai-sampai nggak ada pintunya, terbuka lebar. Siapapun bisa hadir gratis. Menuntut ilmu, belajar Quran dan hadis. Yang hadir ya segelintir orang. Nah, tapi coba pertunjukan konser. Ya. Walaupun bayar itu orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan sangat banyak sekali nah ceramah-ceramah sekarang hanya dijadikan sebagai bahan sampingan seremonial tempat ngumpul-ngumpul tempat ngerumpinya para ibu-ibu nah ya bikin ceramah sana sini ya ngundang juga punya pengajian juga tapi tidak ilmiah bukan ilmu yang diajarkan tapi yang diajarkan bagaimana cara tertawa ya nah sehingga yang diundang ya ustadz ustadz ya atau bapak kiai haji yang pandai membuat orang tertawa itu paling disenangi ya makanya sekarang ini banyak memang dari kalangan para pelawak yang pindah profesi jadi dai iya kan nah dulunya pelawak terkenal wah paling suka melucu ya melihat wah ini kelihatan menggiurkan ini kalau jadi ustad jadilah dia ustad ya baru dia ma maju dan berdiri di depan podium orang sudah tertawa baru melihat gayanya sudah tertawa la haula wala quwata illa billah yang seperti ini laku keras di pasaran ya nah tapi kalau yang seperti serem-serem ya baru datang orang sudah tegang hmm? ini bid'ah ini haram ibu-ibu harus berjilbab wah ini keras ustadz ini sudah sekali aja sudah ini yang pertama dan terakhir nggak akan diundang lagi sama mereka nggak akan diundang lagi kenapa keras ya jadi mereka yang mengatur syariah bukan syariat yang mengatur mereka giliran ada yang hendak membenarkan cara-cara mereka ditendang oleh mereka nggak dipakai lagi ya mau ngundang Ustadz Fulan ya boleh Ustadznya mau datang tapi harus pakai hijab wah ini Ustadz keras ini sudah sudah yang lain saja yang bisa tatap muka lah hmm. mereka malah senang kalau ditatap mereka dalam keadaan bergincu bersolek datang ke tempat pengajian seperti itu nah, ini musibah Nah, mengambil ilmu bukan dari ahlinya. Ya. Dan juga termasuk kesalahan. Ya. Kalau kemudian seorang itu tidak punya pembimbing dalam belajar, ini juga salah. Wah, saya bingung melihat keadaan luar. Sudah saya di rumah saja ya, belajar sendiri. Nah, ya. Pelajari Quran sendiri, baca hadis sendiri kan ada Sahih Bukhari terjemahan Al-Quran ada terjemahan sudah cukup ya, pahami sendiri jangan seperti itu ini juga keliru para ulama telah menasihatkan la taqra'ul qur'ana 'alal mushafiyyin walal haditha 'ala suhufiyyin jangan kalian mengambil ilmu Quran dari orang yang patokannya hanya kepada mushaf tidak belajar dari guru Jangan kalian mengambil hadis dari orang-orang yang patokannya hanya kepada lembaran-lembaran hadis. Itu akan banyak salahnya. Maka kana syaikhuhu kitabah qata'uhu aktsaru min sawabi. Barang siapa yang gurunya itu kitabnya, kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Kemudian kaidah yang ketiga dalam masalah cinta dan benci. Kepada siapa kita cinta dan kepada siapa kita benci. Ini juga termasuk masalah penting ya kecintaan kita serahkan kepada siapa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada orang-orang yang berjalan di atasnya nah dan kita benci kepada kemaksiatan dan orang yang melakukan kemaksiatan sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Kita benci kepada para pelaku bid'ah sesuai dengan kadar bid'ah yang dia lakukan. Jadi Cinta dan bencinya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba fillah wa abghada fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman. Barang siapa yang mencintai seorang karena Allah, benci kepada seorang karena Allah, dia memberi karena Allah, dia mencegah diri karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Dasarnya adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan cinta dan benci itu dijadikan sebagai patokan kepada kelompok. Yang masuk kelompok ini kita cinta, yang tidak masuk dalam kelompok ini kita benci. Yang termasuk kelompoknya ini mukmin, yang tidak termasuk maka bukan seorang mukmin. Yang setuju dengan pemimpinnya maka dia benar, maka yang tidak setuju dengan pemimpinnya maka dia batil. Ini kecintaan yang batil dan benci dengan cara yang batil karena hawa nafsu. Dan itulah yang menyebabkan munculnya hizbiyah. Ya. Apa yang menyebabkan munculnya hizbiyah? Enggak enak. Ya. Dan husnudzon kepada seorang pemimpin walaupun dalam menyelisihi kebenaran. Ya. Ini yang menyebabkan munculnya hizbiyah. Si fulan ini pasti di atas kebenaran. Buktinya apa? Pengikutnya banyak. Ya. Orang ini lulusan Timur Tengah Kitab-kitabnya banyak di maktabah. Masa orang seperti ini bisa salah dalam berpendapat? Tidak mungkin. Ustadz saya itu pasti benar. Ya. Jadi terlalu husnudzan menyebabkan dia pun berhusnudzan kepada pemimpinnya dalam setiap perkataan dan perbuatan walaupun dalam menyelisihi al-haq. Ini juga musibah. Penyebab munculnya hizbiyah oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala beliau menyebutkan ya bahwa agamanya kaum muslimin dinul muslimin mabniyun ala kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i salafi hadhil ummah fahadhihi hiya usulun ma'sumah agamanya kaum muslimin ini dibangun di atas kitabullah sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan umat ini. Ini adalah prinsip-prinsip yang terpelihara. Lalu beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang meletakkan seseorang dijadikan sebagai al-wala wal bara, dia bersikap loyal kepada orang yang setuju dengannya dan dia berlepas diri dari orang yang tidak setuju dengannya, maka dia telah terjatuh dalam pemikiran bid'ah. Tenang beliau sebutkan dalam banyak tempat di Dar Ta'arudhi Al-Aqli wal Naql dan dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian kaidah yang keempat adalah termasuk di antara prinsip al-manhajus salafi adalah ar-raddu 'alal mukhalif. Membantah orang yang menyelisihi membantah orang yang menyelisih. Ini termasuk usul, prinsip. Nah, bahkan para ulama mengatakan ar-raddu 'alal mukhalifi kal jihad fi sabilillah. Membantah orang yang menyelisihi kebenaran itu adalah termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad dengan lisan termasuk dalam keumuman firman uh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi Barang siapa diantarkan melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah dengan perbuatan. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Maka termasuk jihad dengan lisan adalah menjelaskan al-haq dan membantah orang-orang yang menyelisihi kebenaran tersebut. Oleh karena itu, para ulama masih saja dari zaman ke zaman begitu melihat ada penyimpangan maka mereka segera membantahnya dan mendudukkan perkaranya dan menasihati orang-orang yang milsi itu agar kemudian mereka kembali kepada kebenaran. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari Al-Qur'an kita mempelajari itu. Demikian banyak bantahan-bantahan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang menyelisihi tabbat yada abi lahabi watab celaan terhadap Abu Lahab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al khawariju kilabun nar khawarij itu adalah anjing-anjing neraka al qadariyah majusu hadhil ummah qadariyah itu adalah majusinya umat ini para sahabat demikian pula ketika munculnya fitnah Al-Qadariyah Yahya bin Ya'mur bersama dengan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari keduanya datang ke Makkah untuk mencari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abdullah bin Umar mereka menceritakan tentang munculnya bid'ah Al-Qadariyah di Basrah yang dibawa oleh Ma'bad bin Abdullah juhani Maka pada saat itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala membantahnya dengan riwayat beliau mengatakan akhbiru anni bari umminhum wahum bura'a umminni fawallahi law anfaqa ahaduhum mithla uhudin zahaban ma qabilahu Allah hatta yu'mina bil qadar kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku demi Allah kalaulah salah seorang dari mereka yang mengingkari takdir ini berinfak sebesar gunung Uhud emas Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir lalu setelah itu beliau membaca riwayat hadis Jibril yang panjang yang menjelaskan tentang termasuk diantara syarat keimanan seorang adalah beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan begitu seterusnya tabi'in, atba'u tabi'in dan sampai hari kita ini masih saja para ulama' membantah orang-orang yang menyelisihi kebenaran menasihati mereka agar kemudian mereka kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena diantara mereka ada yang mengatakan bahwa ya kalau membantah ya cukup bantah saja kesalahannya jangan dibantah orangnya nah ini juga satu bid'ah yang baru muncul pada akhir-akhir ini yang menisbahkan diri kepada salafiyah kalau dibantah jangan dibantah orangnya. Jangan sebut namanya, tapi bantah kesalahannya saja untuk menutupi kesalahan para tokoh-tokoh ini. Jadi kalau bantah Sayyid Kutub, bantah saja pemikirannya. Jangan sebut Sayyid Kutubnya. Ya, jangan sebut Yusuf Qaradawinya dan jangan sebut yang lain-lain. Nah, padahal yang demikian berapa banyak dari kalangan para ulama membantah orang yang menyusui kebenaran dan bahkan membantah orangnya, membantah pelakunya, menyebut namanya, memberikan peringatan kaum muslimin darinya. Bantahan terhadap Jaham bin Sofwan sekian banyak kitab, bantahan terhadap Bishr Ibn Ghiyath Al-Mirrisi dalam kitab khusus yang ditulis oleh Ad-Darimi Ar-Raddu Al-Mirrisi. Nah, dibantah khusus Nah, dan ini adalah sunnatus salaf. Sunnatus salaf. Dari Abdullah bin Umar mengabarkan, kabarkan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka itu. ditajin. Nah. Ya. Masih saja mereka menyebutkan kepada tokoh-tokoh dan memberikan peringatan kepada umat fa innahu dhalun mudhil orang ini sesat dan menyesatkan itu banyak sekali dalam perkataan-perkataan para ulama ussalaf disebutkan dalam Tahdzibut tahdib al hafidh Ibnu Hajar dalam Syiarul A'lamin Nubala banyak sekali dan dalam kitab-kitab yang lainnya yang menunjukkan bahwa bukanlah satu celaan kalau kemaslahatan ya dibutuhkan untuk menyebut nama mereka agar kemudian dia berhati-hati dari pemikirannya terkadang seorang kalau disebut kesalahan tanpa menyebutkan nama orang nggak tahu ini salah siapa Nah. Ya. Mungkin ketika tidak disebut namanya, mungkin saja dia mau terima. Ketika disebut nama, ngamuk, marah. Nah, ini masalah. Ini disebabkan karena apa? Meletakkan al-wala wal barak kepada tokoh. Nah, tokohnya di, disebutkan kesalahannya marah. Padahal itu adalah bantahan yang benar, bantahan ilmiah. Nah, maka ahlul hak itu tidak terikat dengan siapapun. Semuanya harus kembali kepada kebenaran. Manusia tempatnya kesalahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman para ulama ussalafi hadhil ummah dengan itu kita terbimbing dengan itu kita selalu terikat dengan kaidah-kaidah yang jelas sehingga kita mengetahui siapa ulama rabbaniyin dan siapa ulama usu dan siapa mereka-mereka mengajak kepada bid'ah dan kesesatan. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah beberapa poin-poin yang sebenarnya di sini banyak sekali penukilan-penukilan dari beliau yang penting untuk kita baca namun karena waktu yang singkat mudah-mudahan apa yang telah kita jelaskan pada sore hari ini cukup untuk memahamkan pada kita beberapa kaidah yang penting dalam mengenal al-manhaju as-salafi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Mohon dijelaskan bagaimana kita menyikapi maupun bermuamalah dengan kaum Muslim yang terjatuh dalam firqah-firqah yang menyimpang. Misalnya bermuamalah dengan aktivis Partai Keadilan Sejahtera atau dengan seorang yang mengambil ilmu atau belajar dari dai-dai yang berhubungan dengan Yayasan turat. Barakallahu fikum. Berbeda keadaan orang-orang yang menyimpang. Di antara mereka ada yang jahil. Yang kalau kita jelaskan pada mereka dengan cara yang baik, insyaallah taala dia akan kembali kepada kebenaran. Hanya tertutupi oleh mereka, tidak tahu dan tidak ada selama ini yang menyampaikan pada mereka kebenaran. Sementara mereka sangat berkeinginan untuk mempelajari kebenaran tersebut. Maka orang yang seperti ini ya kita nasihati. Nah, ya kalau memang perlu ada syubuhat yang ada pada dia, kita bantah syubuhatnya apabila orang tersebut orang yang benar-benar menginginkan kebenaran, bukan seorang mujadil. Ya. Adapun kalau seorang itu benar-benar mengikuti hawa nafsu ya dan dia seorang mujadil orang yang suka berdebat setiap kita jelaskan dibantah dibantah dibantah walaupun bukan dengan cara ilmiah maka orang seperti ini sebaiknya kita menghindar ya berpaling dari mereka itu lebih baik untuk menjaga hati-hati kita karena hati ini sangat lemah Manja ala dinahu ghardan lil khusumat aktsarat tanaqqul barang siapa yang menjadikan agama ini tujuannya adalah untuk bertengkar, bertengkar, berdebat, berdebat, maka dia sering pindah-pindah keyakinan. Ya, dia tidak akan jelas. Maka orang seperti ini kita tidak butuh kepada mereka. Nah, apabila mereka mengajak kita berdebat, ah, katakan kepada mereka, mutu bighairikum. Matilah kalian dengan kemarahan kalian. Tidak ada butuhnya kita untuk berdebat dengan mereka. Ya, bukan berarti kita tidak punya hujah. Walhamdulillah Ahlu sunnah hujahnya jelas nayyirah wadihah seperti matahari di siang hari ya sangat jelas sekali hujah-hujah akan tetapi akan menghabiskan waktu kalau berhadapan dengan orang-orang yang punya penyakit hati ya Al Imam Malik rahimahullah imam min a'immati ahli sunnah ilmunya nggak bisa dibandingkan dengan kita tapi ketika ada seorang datang kepada beliau, dia mengatakan wahai Imam Malik, saya ingin berdialog dengan engkau. Ya, kata Imam Malik, "Hei, kalau kamu masih ragu terhadap agamamu, saya ini sudah yakin dengan agamaku." Kalau kamu masih ragu, kamu pergi sana, cari orang-orang yang seperti kamu, kamu berdebat dengan dia. Saya nggak ada urusan dengan kamu, saya sudah yakin dengan agama saya. Nah, ya Ayub bin Abi Tamim as ketika ada seorang dari kalangan ahlul bid'ah pengen mengajak debat Ukalimuka kalimah saya ingin berbicara denganmu satu kalimat kata Ayub la wala nisfu kalimah setengah kalimat pun nggak boleh pergi pergi sana nah Yahya bin Abi Kathir mengatakan idza ra'aita mubtadi'an fi tariq faqud tariqan akhar kalau kamu melihat ada ahlul bid'ah di satu jalan ambil jalan lain ambil jalan lain jangan sampai ketemu kalau ketemu kan ada senyumnya ya kalau senyum tidak hanya senyum, ada salamnya. Wa ba'da salam kalam. Iya kan? Setelah salam tentunya ada kalam, ada pem pembicaraan, ya. Setelah bertemu, oh lihat jenggotnya panjang, lihat jalannya tawadhu, apalagi pakai sorban, sorbannya tebel, ya. Nah, jalannya tawadhu. Wah, orang ini baik ya Masya Allah tawadu, masa dibilang ahlul bid'ah? mulai kan? Nah, mulai ya, terpengaruh sedikit demi sedikit. Masya Allah rumahnya ya sederhana sekali orangnya. Nah, mulai akhirnya dilihat yang baik-baiknya dilupakan bid'ahnya akhirnya. Jangankan seperti kita, Abdul Razak bin Hammam bin Nafi' as terpengaruh dengan pemikiran bid'ahnya Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai gurunya terpengaruh karena apa? karena kehusyuan dari Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai nah itu bahayanya kalau ketemu waduh berat nah ya Kenapa para ulama mengatakan saya bertetangga dengan kera dan babi-babi saya lebih suka daripada bertetangga dengan ahlul bidah? Kenapa? Karena kalau babi dan kera tidak membawa fikrah, bau aja paling, ya ribut-ribut saja. Tapi kalau ahlul bid'ah tenang, ya. Tapi begitu waktu sholat keluar juga dia sholat dengan wah seorang bisa ketipu. Nah, tidak sangat sedikit orang yang bisa terselamatkan kalau dia bertetangga dengan ahlul bid'ah, sangat sedikit. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadi perhatikan keadaan orang itu. Kalau orang tersebut memang menginginkan kebenaran, nasihat, terlihat dari dia keinginan betul untuk mempelajari. Ya, kalau kita tidak mampu jelaskan, berikan kitab-kitab para ulama, sampaikan pada dia, nih baca nih. Nah. Ya. Namun kalau dia seorang mujadil, nggak perlu, jangan dihadapi. al ajuri dalam kitab syariah juga ketika menjelaskan tentang tercelaknya berdebat. Nah, beliau juga menjelaskan lagi mana kalau kemudian ada seorang yang datang kepada dia, ya. Sementara kita punya hujah, ya. Dan kita mampu mem mematahkan syubuhatnya. Dan kita mampu untuk mengajak dia berdebat. Gimana kalau kita hadapi saja? Kata al Juri tidak, jangan. Kamu tidak menghadapi mereka, itu mereka lebih merasa sakit daripada kalau kita menghadapi mereka. Tidak menghadapi mereka, itu mereka lebih sakit perasaan mereka daripada kalau dihadapi. Jadi kalau dihadapi itu akan ada kepuasan dari mereka. Tapi kalau tidak dihadapi, ayo. Ya, mereka berkor-kor pengen mengajak salafin untuk berdebat. Enggak ada urusan. Ya. Kita hanya ingin mengajarkan kaum muslimin ilmu, talabul ilmu, ya ajarkan pada mereka ilmu dan tidak dipeduli mereka wah itu sakit betul hati mereka nah ya dan itu asyaddu alaihim kata beliau sangat keras sangat sakit mereka merasakan nah biarkan jangan kita menghabiskan waktu kita dengan mereka ini barakallahu fikum Ada tulisan yang anak nggak bisa baca tulisan. Makna manusia sebagai khalifah di dunia menurut ilmu salafi istilah menurut ilmu salafi. Naam. Apa makna manusia sebagai khalifah? Kalau yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Adam alaihissalam wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dan apa di saat kami mengatakan pada para malaikat sesungguhnya aku tidak menjadikan di bumi ini khalifah itu manusia apa makna khalifah di dalam ayat ini yang terjadi beberapa penafsiran dalam masalah ini namun yang zahir wallahu taala alam yang dikuatkan oleh banyak dari kalangan para ulama khalifah bimakna yakhlufu ba'dhum ba'dha silih berganti ya silih berganti antara satu generasi dengan generasi yang berikutnya ini generasi selesai datang generasi yang berikutnya anak-anaknya selesai datang yang berikutnya terus seperti itu sampai zaman kita sekarang dan sampai hari kiamat nah Seringkali di fikiran muncul keraguan akan tauhid dan keyakinan. Tak bagaimana memperkuat tauhid kita dan cara menepis keraguan akan tauhid. Caranya yang pertama adalah banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah yang membolak balikkan hati arahkan hatiku ini kepada ketaatan padamu banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta tolong kepada Allah dengan cara mengamalkan amalan-amalan yang saleh yang mendatangkan perasaan tenang pada diri kita wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in meminta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan salat dan sesungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang-orang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara sebab yang menyebabkan seorang itu bisa menghilangkan keraguan adalah talabul ilm. Menuntut ilmu dengan cara yang benar. Dengan cara mulai dari yang awal, kemudian selangkah demi selangkah dan begitu seterusnya dengan continue dan sistematis. Tuntutlah ilmu dari sumbernya yang jernih. Belajar tauhid dengan yang benar. Sebab seorang kalau semakin bertambah ilmunya, maka semakin berkurang kebodohannya. Apabila semakin bertambah ilmunya, semakin kuat pengenalannya terhadap agama, khususnya masalah tauhid, yang menyebabkan dia dapat menepis syubhat dan was-was tersebut ya maka menuntut ilmu maka dia akan bisa membentengi dirinya dari berbagai pemikiran-pemikiran yang rancu pelajari al-usulul thalatha pelajari kitab tauhid dari mereka-mereka para pelajar pengajar ataukah para ustadz yang tidak memiliki syubhat yang mengajarkan kebenaran. Kemudian juga di antara Sebab yang dapat menghilangkan keraguan tersebut adalah senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung diri kepada Allah. Dalam riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya'ti syaitan ahadukum atau ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza wa kadza akan datang syaitan ke salah seorang kalian yakni akan membisikkan bisikan ke dalam hati salah seorang kalian dan syaitan akan mengatakan siapa yang menciptakan ini dan itu siapa yang menciptakan langit dan bumi maka jawabannya mudah jawabannya adalah Allah lalu setelah itu syaitan masukkan was-was siapa yang menciptakan Allah ya ini jawaban ini adalah pertanyaan yang dapat mengantarkan pada kesesatan maka apabila salah seorang kalian ada waswas yang seperti ini kata Nabi SAW, alaihi wasallam بِاللَّهِ ثُمَّ الْيَنْتَهِ maka hendaklah dia mengatakan aku beriman pada Allah lalu dia berhenti dari pemikiran itu dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menganjurkan untuk bertawud berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan Eh, saya minta maaf pada para ikhwas sekalian karena tidak mampu menjawab seluruh pertanyaan. Insya Allah pertanyaan ini akan diserahkan pada Ustadz yang berikutnya karena eh, saya sendiri sudah merasa sangat capek sekali. Barakallahu fikum. Ana meminta uzur pada antum sekalian sampai di sini insyaallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.